Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad walau karihal musyrikun. Ashhadu an ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah amma ba'd وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذين يذكرون الله والذين لا يذكرون الله كمثل الحي والميت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang senantiasa tercurah kepada kita sekalian. Khususnya nikmat yang termasuk dalam kategori nikmat batiniyah. Hadir di tempat ini Allah gerakan hati kita lalu Allah mudahkan langkah-langkah kita hadir di tempat ini. Hati yang tersambung kepada Allah maka pasti akan menikmati nikmat yang disebut dengan nikmat batiniah di majlis ilmu dan majlis zikir. Di mana majlis ilmu dan majlis zikir majlis yang akan menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana tugas para nabi dan para rasul yang dilanjutkan oleh al ulama, para wali mursyid membawa manusia yang telah dilahirkan ke muka bumi semenjak Nabi Adam alaihi salam untuk mengingat kembali kepada Allah sekaligus mengingatkan ada alam yang abadi setelah alam kehidupan dunia ini seandainya tidak diutus para nabi, para rasul dan dilanjutkan oleh al ulama yang menjadi pewaris para nabi maka manusia tidak akan mengenal Allah dan tidak punya harapan kepada akhirat yang abadi jadi misi utama para nabi yang dilanjutkan oleh al-ulama pertama adalah mengingatkan kepada manusia adanya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbul Alamin. Sebagai pencipta, pemelihara, pemilik seluruh alam, jagat raya. Maka tugasnya adalah memakrifatkan manusia kepada Allah. Manusia tidak akan mampu beribadah kepada Allah. Sebab ibadah adalah tujuan utama kita dihadirkan di muka bumi ini dalam surah Az-Zariyat A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka untuk beribadah, untuk mengabdi kepadaku. Di mana banyak manusia yang keluar daripada tujuan Allah ciptakan kita ada yang sebatas cuma nyari uang ada yang sebatas cuma hidup berumah tangga ada yang bercita-cita ya sampai pensiun padahal tujuan Allah menciptakan kita tujuannya betapa mulia supaya kita menjadi abid menjadi hamba yang mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau manusia mengabdi kepada manusia bawahan mengabdi kepada atasan itu rendah adanya tapi kalau manusia menghambakan diri, memposisikan sebagai abid di hadapan Allah, bukan dihinakan oleh Allah, tapi sebaliknya dimuliakan oleh Allah. Jadi penghambaan kita, pengabdian kepada Allah karena Allah ingin memuliakan kita bahkan memuliakannya sampai di alam yang abadi yaitu di akhirat kelak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada wasi'ahu jadi Allah secara sorih, secara mantuk, langsung menyebutkan bahwa alasan dibalik penciptaan kita. Alasannya begitu jelas. Supaya kita sebagai manusia menjadi hamba di hadapan Allah. Supaya kita bisa mengabdi beribadah kepada Allah. Jadi tujuannya begitu jelas di balik Allah ciptakan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam ilmu tasawuf manusia tidak akan bisa beribadah kepada Allah liya'budun supaya mereka mengabdi beribadah kepadaku ini tidak akan bisa dicapai kalau tidak diawali dengan liya'arifun sebelum mengabdi yang benar-benar, yang total, yang sungguh-sungguh manusia harus mengenal dulu, ma'rifat dulu kepada Allah. Kita mau beribadah bagaimana, mengabdi kepada Allah bagaimana, kalau kita tidak mengenal Allah, kalau kita tidak ma'rifat kepada Allah. Maka di dalam ilmu keimanan, ilmu akidah, disebutkan awal wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistiqoni. pelajaran pertama yang harus diterima oleh manusia adalah ma'rifatul ilahi mengenal Allah bistiqoni dengan penuh keyakinan hadirin wal hadirat rahimakumullah jadi kita tidak akan bisa mengabdi kepada Allah beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan tanpa didasari, diawali dengan ma'rifat kepada Allah dengan penuh keyakin, keyakinan. Bapak Ibu sekalian, ini yang hadir semua ma'rifatnya kepada uang. Kok pada bingung tadi ada ma'rifat kepada Allah, sekarang ada ma'rifat kepada uang. Kedengaran nggak ini spekernya? Oh, kedengaran. Jawab Bapak Ibu sekalian, kita sudah ma'rifat belum kepada uang? Ma'rifat. Apa ma'rifat itu dari arafa mengenal? Ibu-ibu kenal uang? Oh, tuh anak kecil aja yang dua tahun ya, nggak dikasih uang ngejerit-jerit. Saking ma'rifatnya kepada uang, percaya ada orang yang bisa menggandakan uang. Saking makrifatnya kepada uang. Hebatnya uang. Fungsinya uang. Saking makrifatnya kepada uang. Tahu fungsi uang. Hebatnya uang. Gak punya uang. Gimana rasanya? Sampai percaya ada orang yang bisa menggandakan uang. Padahal uang itu nggak ada laki-lakinya, nggak ada perempuannya. Kalau uang ada laki-laki perempuannya dikawinin bisa nggak beranak pinak? aneh ini ya. jadi sampai percaya orang berbulan-bulan nunggu-nunggu bertahun-tahun kenapa? saking ma'rifatnya kepada uang merasakan pentingnya uang mencari uang di kampung halaman gak dapat sampai keluar kota di kota-kota gak dapat sampai keluar negeri betul tidak saking apa marifatnya kepada uang jadi butuh kepada uang sekarang kita sudah merasakan butuhnya kepada Allah seperti kepada uang apa belum hmm, dari Bogor ke sini jauh apa dekat jauh apa dekat dari Taman Mini ke sini jauh apa dekat ngerasanya tuh jauh aja tapi kalau ngejar uang ngejar uang jauh apa dekat coba kita bertafakur ada orang meninggalkan istri dan anaknya dua tahun gak balik-balik banyak nggak nyari apa ada ditambah lagi kontraknya dua tahun empat tahun gak ketemu sama istri anak ya uangnya aja yang dikirim ini kita bandingkan Bapak Ibu sekalian kemarifatan kita kepada Allah dengan kepada makhluk salah satunya uang kayaknya gedean mana tuh ma'rifatnya kalau ke sini Bapak Ibu sekalian nanjak apa mudun? Nanjak apa mudun? Nanjak apa mudun? Manis apa pahit? Kalau pulangnya? <laughs> kalau berangkatnya pahit luar biasa. Tapi kalau pulangnya uh, manis ya. Berangkatnya nanjak sekali pulangnya mudun. Awas datang belakangan, pulang duluan. Ntar yang belakangan sendalnya kehilangan. <laughs> La haula wala Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini kita ingin coba mengecek, mengevaluasi ya, introspeksi diri. Sebab tadi kita tidak akan bisa liya abudun, mengabdi kepada Allah secara total kalau tidak liya arifun, tidak makrifat dulu kepada Allah. Sekarang kemaripatan kepada Allah kita cek dengan kemaripatan kepada makhluk, salah satunya uang. Tinggian mana kemaripatannya? Bukan kita nggak boleh butuh kepada uang, kita bandingkan mengenal kepada uang fungsinya, hebatnya, Nah kita Bapak Ibu sekalian bagaimana supaya tingkat kemakrifatan kita mengenal kepada Allah lebih luas, lebih dalam lagi. Sebab kemarifatan kita semakin tinggi, maka nilai ubudiah kita, ibadah kita kepada Allah pun akan semakin tinggi pula. Tingkat kemakrifatan kita kepada Allah lemah, maka tingkat pengabdian kepada Allah pun akan lemah pula. Sudah disampaikan jamaah sekalian. Mengenal kepada Allah, ma'rifat kepada Allah tidak cukup sebatas pengetahuan hanya hafalan. Oh, saya tahu bahwa Allah itu sifat yang 20 yang wajib wujud kidam baqa mukhalafatul sampai selesai. Dihafalnya menjadi pengetahuan tentang akidah. Cukup sampai di situ? Keimanan kita kepada Allah plus dengan kemarifatannya, maka harus sampai tumbuh di dalam hati harus tumbuh di dalam hati bukan sebatas pengetahuan atau hafalan kalau ditanya Bapak Ibu sekalian orang ya ditanya siapa pencipta langit dan bumi pasti jawabannya apa uh, Allah dalam Al-Quran ditanya orang-orang musyrikin, Man kholakos samawati wal ar Allah Siapa pencipta langit dan bumi? Pasti. Jawabannya pasti mereka menjawab Allah. Cuma sebatas pengetahuan, bukan keimanan kepada Allah. Allah sebagai Rabbul Alamin, ma'rifat Allah tuh Rabbul Alamin. Kemudian kemaripatan itu tumbuh di dalam hati pasti akan terjadi perubahan sikap. Jadi tingkat kemakrifatan plus keimanan yang tumbuh dalam hati maka akan membangun sifat-sifat ubudiah yang tinggi dalam diri kita, pengabdian kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak Ibu sekalian, orang ditanya ya bab keimanan, iman kepada para malaikatnya termasuk malaikat rokib dan atid yang tugasnya mencatat yang baik-baik rokib yang buruk-buruk yang dosa atid sekarang orang takut dengan CCTV atau takut dengan rokib dan atid orang mau mencuri nyari dulu apa nih pakai CCTV apa enggak ya padahal di sini ada CCTV lebih hebat daripada CCTV kalau sekarang di zaman modern dengan adanya CCTV di pengadilan selalu alat bukti salah satunya adalah ya, CCTV dihadirkan di sidang, di kemudian diputar CCTV-nya. Kelihatan nggak di situ? Islam telah mengajarkan bahwa kita percaya kepada para malaikat termasuk ada malaikat rokib dan atid lebih hebat sensornya lebih hebat deteksi <coughs> lebih hebat mengawasinya, mengontrolnya daripada CCTV ciptaan manusia. Yaitu malaikat rokib dan atid. Coba Bapak Ibu sekalian, banyak gak manusia yang takut dengan kedua malaikat ini yang siap mencatat? Tengok kanan, tengok kiri, ah gak ada orang katanya. Berani berbuat maksiat, berani berbuat dosa, padahal di sini dipasang setiap diri ada malaikat rokib dan atidnya. Ke situ aja percaya manusia. Percaya kepada para malaikat Allah. Salah satunya rokib dan atid. Maka insya Allah hidup kita akan semakin baik. Akan semakin lurus. Maka Bapak Ibu sekalian, percaya kepada hal yang bersifat gaib, yang wajib diimani. Percaya kepada wilayah yang bersifat transcendental. Ini semakin dikuras, semakin digerus, dengan kemajuan sains ilmu pengetahuan dan teknologi orang semakin orang semakin mau dengan hal yang zohir yang benda yang materi yang kelihatan yang konkret semakin butuh dengan hal-hal yang bersifat zohir materi, benda, uang semakin kering kepercayaan hatinya kepada yang gaib atau yang transenden yang suci, yang gaib. Akhirnya segala sesuatu ukurannya apa? Benda. Mau ngaji? Ah, pulang juga nggak bawa apa-apa. Ngaji ukurannya harta. Ukuran kebaikan hebat, ukurannya benda. Nah ini melahirkan manusia-manusia yang disebut dengan bendawi manusia-manusia materialistik. Kering hatinya. Keimanan kepada hal-hal yang gaib. yu'minu nabil ghaib. Risalah Allah, agama Allah. Dengan rukun agamanya yang tiga. Tauhid, fikih, dan tasawuf. Tauhid mengajarkan samping iman kepada Allah. Iman kepada para malaikatnya Allah. Gaib. Maka kalau tidak dibimbing dengan ajaran Islam. Tidak dibimbing oleh ulama' maka batinnya kering percaya kepada hal-hal yang hak termasuk iman kepada para malaikat tadi Bapak Ibu sekalian disampaikan oleh panitia bahwa majlis tikir itu akan dikerumuni oleh para malaikat kelihatan gak malaikatnya angkat tangan satu aja yang yang melihat malaikat di sini Ayo virus kelihatan nggak tiba-tiba klak aja manusia Kok ke virus percaya ya? Wah, ini virus apa katanya? Zika. Zika. Ada virus apa lagi? Itu yang kemarin tuh. Flu burung. <laughs> ya. Perkembangan virus pun terus berkembang. Bentuknya, jenisnya yang mematikan manusia. Percaya. Malaikat lebih lembut lagi ya, lebih lembut lagi dimensinya dibandingkan dengan virus makanya nggak bisa ditangkap dengan apa malaikat bisa ditangkap nggak nggak bisa malaikat itu yuk minu nabil gaib bagian yang gaib wilayahnya bukan ditangkap oleh mata diraba bukan diimani dengan hati yang bersih kenapa lebih lembut daripada virus Virus saja nggak kelihatan kalau nggak di nggak di laboratorium. Nah, malaikat lebih lembut daripada virus. Coba Bapak Ibu sekalian, ini kan sering ya, satu saja. Sifat amanah, sifat terpercaya. Dari rukun iman yang tiga, tauhid, fikih dan tasawuf dari tauhid akan melahirkan orang-orang yang amanah terpercaya. Kita iman kepada Allah, iman kepada para malaikatnya, sehingga kita bisa menjaga diri, mengkontrol diri, sehingga kita menjadi orang yang amanah, orang yang terpercaya. Bukan hanya ketika ada polisi kita tertib, bukan hanya ketika ada satpam kita bisa tertib, tetapi cukuplah Allah yang melihat kita di keheningan malam di mana orang sedang tidur dia tidak berani melakukan maksiat kepada Allah karena Allah selalu melihat la takhuduhu sinatu wala naum Allah tidak pernah tidur tidak pernah ngantuk sekarang manusia hari ini krisis kepercayaan disebut zero trust kepercayaannya nol jangankan yang jauh-jauh Bapak Ibu sekalian kita evaluasi <coughs> Bapak-bapak tolong jawab dengan jujur. Ini bab jujur, amanah. Sudah percaya nggak kepada istri 100%? Ini jawab ini. <laughs> Ini pada punya istri apa enggak? Eh, kecuali yang masih bujangan. Ya. Ini yang punya istri tolong jawab dengan jujur. Kalau jujur dari hati apa dari mana? Dari hati. Sudah percaya 100% belum kepada istri kita? Kasihan deh lo. Gak dipercaya. Kalau nggak 100% pingin tahulah berapa persen? Hmm? Diturunin dah 90% percaya nggak? Hmm? Percaya? Jangan-jangan masih kurang gitu juga. Kenapa nggak percaya ke istri? Padahal orang yang paling dekat diikat dengan akad nikah pertanggungjawaban dunia akhirat. Kok pada bingung ini? <laughs> ah udah sekarang biar adil ke ibu-ibu. Ibu-ibu yang punya suami ya angkat tangan. Jangan malu-malu angkat tangan. <laughs> sekarang jawabannya sama. Ini para istri sudah 100% belum percaya kepada suami. <laughs> Kayaknya ngajinya sampai jam 3 aja dah bab iman aja, bab percaya aja kita bangun sekarang. Ternyata sama ini. Suami udah kurang percaya ke istrinya, istri pun sudah percaya kurang percaya kepada lalu mau percaya kepada siapa? <laughs> Enak aja ke Allah langsung. <laughs> Kalau benar percaya kepada Allah pasti dipercaya. Kalau kita benar-benar percaya kepada Allah, pasti kita punya suami dipercaya oleh istri kita. Kalau para istri percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, maka pasti suami kita akan 100% lebih daripada 100% percaya kepada kita. Betul apa betul? Kapan nih siap dipercayanya nih? Amanah. Kepercayaan. Ya, di perusahaan-perusahaan banyak membutuhkan SDM yang terpercaya, yang punya integritas, bukan sebatas punya skill dan pengetahuan. Sebab perguruan tinggi sekarang, sekolah-sekolah sekarang hanya menghasilkan kemampuan-kemampuan akademisi, tapi tidak diiringi dengan integritas, kepercayaan, bisa dipercaya. Betul gitu. Padahal agama kita turun yang pertama adalah supaya percaya kepada Allah, percaya pada malaikatnya dan seterusnya supaya kita dipercaya. Percaya kepada yang, gaib, percaya kepada yang gaib. Yang tidak kelihatan, yang tidak bisa diraba, kita percaya kepada para malaikat, kita percaya kepada Allah. Kalau tumbuh kepercayaan kita, keyakinan kita dalam hati, maka akan menghasilkan orang-orang yang amanah, orang-orang yang terpercaya. Dipercaya oleh Allah, dipercaya oleh manusia. Nah, inilah kehebatan ajaran Islam. Makanya kita Bapak Ibu sekalian, ya, mari kita introspeksi diri kita sebagai jamaah, sebagai umat. Sudahkah kita benar-benar percaya kepada Allah, percaya kepada para malaikat yang gaib, sehingga hidup kita menjadi tunduk kepada Allah, kita bisa menjaga diri dijaga oleh Allah. Lalu tumbuhlah saling mempercayai di antara kita, khusus suami dengan istri, murid dengan guru. Coba Bapak Ibu sekalian kalau hidup saling percaya dan bisa saling menjaga diri, kira-kira nikmat nggak? Nikmat nggak? Kalau suaminya biasa pulang jam 7 lalu pulang jam 2, kira-kira manyun apa enggak? Gak usah jauh-jauh dulu dah, pikiran negara segala. Bapak-bapak, ibu-ibu, mikirin negara, ya, Depok. Kita urus diri kita coba. Kalau ngurus diri kita, nanti urusan negara kita, urusan DKI, karena masyarakatnya muslim yang mayoritas ini dipercaya-percaya kepada Allah, dipercaya oleh Allah, saling percaya di antara kita, maka kemuliaan Allah akan datangkan. Allah datangkan kepemimpinan yang dipercaya oleh Allah. Antara rakyat dan pemimpin saling percaya, saling ridho ini adalah sebagai bentuk bagaimana kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Gak usah mendatangkan ribuan orang ya kalau pemerintahannya apa adil pemerintahannya amanah Gak usah seperti kemarin 4 November harus melibatkan jutaan orang betul apa betul kenapa harus sampai besar-besaran karena kurang kepercayaan kurang amanahnya akhirnya kita pun kurang percaya kepada kepada siapa negaranya, pemerintahnya kepada porinya seperti itu. Maka oleh sebab itu kita dudukan bab kepercayaan ini, amanah ini bagi diri kita terlebih dahulu kemudian kepada keluarga kita. Siap semua membangun kepercayaan? Jadi walaupun istri kita nggak tahu, siap kita terus siap dipercaya. Maka nomor satu Bapak Ibu sekalian, percaya dulu yang bulat kepada Allah. Ini adalah poin utama, inilah poin utamanya. Kalau kita belajar percaya kepada Allah, bahwa Allah itu Rabbul Alamin, marifat, nah, kepercayaan kepada Allah dan marifat bahwa Allah Rabbul Alamin, pemilik penguasa alam semesta, pasti kita akan bahagia beserta Allah sebab kita dekat dengan orang dengan siapa? Dengan zat sang pemilik kerajaan langit dan bumi. Coba Bapak Ibu sekalian dalam keseharian seneng bangga nggak? kalau misalnya kita berfoto dengan orang yang kaya nomor satu di Indonesia? Kira-kira seneng nggak di fotonya? Ada rasa bangga nggak? Baru dekat sama siapa? Misalnya kita dekat dengan orang kayak nomor satu atau kita dekat dengan RI 1 Pak siapa namanya Pak Jokowi itu sebelah sana ya kalau kita dekat dengan RI 1 kira-kira ada kebanggaan nggak wah bangga kenapa RI 1 punya otoritas punya wewenang tanda tangannya mahal nggak kalau tanda tangan kita gimana di gratis-gratis aja gak ada yang mau. Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia, kita itu artinya ma'rifat mengenal. Kita juga iman kepada Allah sekaligus ma'rifat kepada Allah. Allah itu Rabbul Alamin. Allah pemilik penguasa seluruh alam. Kalau benar kita yakin dan ma'rifat, pasti kita akan bahagia beserta Allah. Pasti kita akan pingin terus mendekat kepada Allah. Maka ini adalah bagian dari kenikmatan yang batin. Ketika Allah hadirkan keimanan kepada Allah, lalu marifat kepada Allah. Marifat bahwa Allah Ar-Rahman, marifat bahwa Allah itu Ar-Rahim, marifat bahwa Allah itu Al-Malik, Terus kita mengenal Allah dari nama-namanya yang 99. Semakin dalam, semakin dekat pengenalan kita kepada Allah. Maka batin kita akan terus mendapatkan nikmat-nikmat yang batin. Sebab nikmat yang batin itu, Bapak Ibu sekalian, nikmat yang harus diusahakan. Nikmat yang datang tidak tiba-tiba. Beda dengan nikmat yang zohir. Nikmat zohir, nikmat dari benda, dari makanan dan minuman. Suka diajarin nggak? Nggak usah diajarin dah. Kita dibawa ke restoran mahal, nikmat nggak lidah kita? Oh. Kita misalnya diberikan kemampuan beli kendaraan yang baik, nikmat nggak dibalik kendaraan itu? Nikmat. Apalagi ibu-ibu ya, kalau sudah pakai pakaian yang sedang modal. Eh, modal apa modal? yang jadi tren, jadi model. Seneng nggak pakainya ibu-ibu? Uh, kayaknya ya udah selfie, udah pingin dilihat orang. Ada kebahagiaan, ada ke <coughs> kenikmatan di balik nikmat yang zohir tadi. Nikmat yang zohir dirasakan nggak usah diajarkan, tapi kenikmatan yang batin itu harus terus kita berusaha, harus terus kita mempelajarinya hatinya harus terus ditata sebab nikmat yang batin itu yang pertama adalah hadirkannya iman ke dalam hati kita ketika Allah datangkan keimanan ke dalam hati inilah nikmat batin yang tidak ada bandingannya di mana 7 miliar manusia yang hadir di muka bumi ini hanya sekian juta saja yang mendapatkan kenikmatan yang sempurna yang masuk ke dalam kategori nikmat batin di mana hati kita didatangkan keimanan oleh Allah. Bahkan ketika keimanan itu ditambah terus oleh Allah, Yazid grafiknya semakin meningkat, semakin tambah, semakin tambah. Seiring tambah ketundukannya, ketundukannya kepada Allah maka inilah yang disebut nikmat batin. Gak bisa datang tiba-tiba. Harus melalui proses usaha. Supaya kenikmatan batin itu semakin ditambah oleh Allah. Nih Bapak Ibu sekalian. Merasa untung, merasa nikmat gak hadir di tempat ini? Berarti nikmat batin sedang dirasakan oleh kita. Aduh, kalau gak datang Arba'in ini belum tentu ketemu Arba'in yang akan datang. Belum tentu umur kita sampai di sana. Arba'in ini bukan Arba'in yang akan datang. Arba'in yang ini, pengajian yang ini, walaupun ya misalnya bulan depan ketemu lagi dengan pengajian Arba'in, sama enggak? Ya beda. Arba'in yang ini dengan Arba'in bulan yang akan datang. Jadi asah terus supaya kenikmatan batin itu terus kita cicipi, terus kita nikmati. Kalau kita tidak mensyukurinya, pasti nikmat batin itu akan hilang. Nah, nikmat batin itu harus terus kita usahakan. Nikmat batin itu harus terus kita membutuhkannya maka insya Allah kenikmatan batin itu akan semakin bertambah semakin bertambah maka Bapak Ibu sekalian dulu para sahabat ya, keimanannya tentu berkelas-kelas ada yang kelas pertama disebut dalam Al-Quran as-sabiqunal awwalun as awwalun itu dimana para sahabat yang iman kepada Nabi bahkan berjuang beserta Nabi dari mulai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendeklarasikan kenabian dan kerasulannya ya di usia 40 tahunnya maka yang pertama masuk Islam justru istrinya sendiri Siti Khadijah radhiyallahu anha ada Sayyidina Ali ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai kapan? sampai Fathu Makkah Fathu Makkah itu di mana ketika Rasulullah SAW 13 tahun di Mekah, kemudian beliau akan dibunuh, akan diusir, Rasul terlebih dahulu hijrah ke Madinah, sampai 8 tahun di Madinah, baru kota Mekah terbebas putuh. 13 tambah 8 berapa tahun? 21 tahun. Nah yang masuk Islam dari mulai tahun pertama Nabi mendeklarasikan diri sebagai Nabi dan Rasul. Sampai hijrah ke Madinah 8 tahun atau 8 ke, ke 8 Hijriah. Siapa sahabat yang beriman kemudian berjuang berjihad dengan harta dan dirinya termasuk as-sabiqunal awalun as-sabiqun ada orang yang berlomba al awalun yang menjadi pemenang nomor satu Kenapa disebut asabi kunnal awalun sebagai keimanan tertinggi, ketundukan yang tertinggi? Sebab di masa 21 tahun itu Nabi beserta agamanya dan yang mengikutinya dalam kondisi teraniaya dan diperangi oleh orang-orang kafirin dan musyrikin. Mau masuk Islam harus sembunyi dulu, masuk Islam terhinakan, diolok-olok, dizolimi. Masa-masa pahit, masa-masa kelam. Fitnah demi fitnah kepada Nabi. Maka 21 tahun orang yang masuk Islam semenjak Nabi deklarasi sampai di tahun ke-8 Hijriah maka disebut oleh Al-Qur'an as-sabiqunal awwalun. masa pahit, masa kelam. Tapi Allah hadirkan iman kepada mereka, lalu dari keimanan semakin meningkat, meningkat ketundukannya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, setelah Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah sampai Rasulullah SAW tawafa di tahun ke-11 Hijriah, jadi umat Islam itu jadi bangga, Bapak Ibu sekalian. Uh, uh seneng <coughs> yang masuk Islam berbondong-bondong dapat pujian, bahkan orang yang masuk Islam itu dapat apa? Gak perang malah dapat gonima pembagian rampasan perang. Jadi masuk Islam tuh gembira, bahagia, seneng. Bahkan disebut namanya mu'alaf. Mu'alaf itu apa? Hatinya dijinakan, hatinya dibahagiakan, dapat jakat. Kalau perang, walaupun gak ikut, dapat apa? Bagian maka tidak termasuk as-sabiqunal awwalun jadi ibadahnya dapat tepuk tangan nah yang berat tadi as-sabiqunal awwalun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin ada ma wasi'ahu Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini adalah pelajaran yang mendasar. Iman, ma'rifat kepada Allah melahirkan ubudiyah. Jadi ubudiyah itu mengabdi kepada Allah, tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Maka keimanannya harus tumbuh. Kemarifatan mengenal kepada Allahnya harus semakin mendalam dan luas maka dari situ akan meningkat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menumbuhkan keimanan kepada Allah dalam hati, meningkatkan kemakrifatan kita, pengetahuan kita tentang Allah hanya ada di majlis ilmu dan di majlis zikir. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah istiqomah belum pengajian arba'innya? Sudah istiqomah apa belum? <laughs> Aduh, sebulan sekali aja. Kalau makan sebulan sekali, kira-kira sanggup apa enggak? Kalau mandi sebulan sekali, sanggup apa enggak? <laughs> Anak, uh, ngejawab tuh. <laughs> Lanjut, Bapak-Ibu, Ibu. -ibu. Nah, untuk menyuburkan keimanan dan kemarifatan kepada Allah supaya meningkat ibadah kita, ubudiah kita kepada Allah. Yang pertama adalah mulazamah di majlis ilmu, di majlis zikir. Harus dua-duanya. Makanya jamaah yang membangun jawiyah atau di rumah ya. Maka dua majlis ini jangan sampai dipisah-pisahkan. Harus satu paket antara majelis ilmu dan majelis. Bahkan sekarang bisa streaming. Ya. Bisa bareng-bareng majelis ilmu, majelis dikir. Ya, mengikuti radio atau TV streaming. Kenapa? Sebab majelis ilmu itu ibarat Bapak Ibu sekalian ibarat cahaya lampu kendaraan kita. Dari Jakarta kita mau ke Tasik. Tujuan kita semua mau ke Tasik. Contoh, kita berangkat dari Jakarta pakai kendaraan. Ya. Kalau kendaraan kita tidak ada lampunya, kira-kira nyampe nggak ke Tasik? Hmm? Kalau malam gelap gulita, jalannya nggak kelihatan gimana? itu gambaran majelis ilmu. Ilmu itu yang menerangi. Jadi majelis ilmu dan majelis zikir dua-duanya tidak boleh dipisah-pisahkan. Nah, kemudian dari Jakarta mau ke Tasik ada jalan dan ada rambu rambunya. Nah, itu adalah ibarat ilmu yang akan yang apa? menunjukkan ya udah Bandung mana jurusan Tasik terus diikuti rambu-rambunya itu adalah ibarat il ilmu jalannya rambu-rambu yang komplit di jalan itu itu ibarat ilmu bagi kita menempuh tujuh tujuan Nah kemudian penerang lampu kita adalah zikirnya supaya hati kita terang maka harus zikir kepada Allah. Maka majlis zikir untuk menerangi hati kita, kemudian hati itu akan menerangi jalan. Jadi walaupun lengkap ya petunjuk jalannya sampai ke Tasik, tapi kalau tidak ada lampu penerangnya, gelap nggak? Bisa kebaca nggak? Nah, yang meneranginya adalah majlis zikir zikir. Rambu-rambunya adalah majelis ilmu. Jadi dua dua-duanya penting tidak? Penting. Lampunya ya wattnya gede kemudian rambu-rambunya lengkap di perjalanan sampai kepada tujuan maka insya Allah perjalanan kita akan bahagia. Tapi kalau sebelah misalnya, jalannya dan rambu-rambunya lengkap, tapi mobil kitanya yang tidak ada apanya, tidak ada lampunya, <laughs> kira-kira kebaca nggak? Hmm? Rambu-rambu di jalan kebaca nggak? Eh, malah nyampainya kemana? Nyampainya malah ke Kulon, ke Banten. Atau sebaliknya, lampunya terang, tapi jalannya nggak ada rambu-rambu petunjuknya kira-kira nyampe juga nggak ke Tasik nggak juga apalagi apalagi udah nggak ada lampunya jalannya nggak ada rambu-rambunya lagi kiamat majelis ilmu nggak ada majelis zikir nggak ada maka harus satu paket majelis ilmu dan majelis zikir Nah, maka keyakinan kita akan tumbuh di majelis ilmu dan majelis zikir sekaligus kemakrifatan kita mengenal kita kepada Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu kita harus mewaspadai sebab ilmu zikir di dalam diri kita ada hawa nafsu yang akan terus mengganggu ya, mengganggu perjalanan kita menuju kepada Allah. Nah, ini berat sekali Bapak Ibu sekalian. Ya, terutama kita Allah takdirkan hidup di zaman modern seperti ini. Di zaman Nabi Nabi ada internetnya. Di zaman Nabi ada nggak perceraian gara-gara Facebookan? Ibu-ibu, Konon kabarnya ada peneliti zaman sekarang perceraian rumah tangga ya paling penyebab faktornya gara-gara internet katanya. Jadi zaman Nabi dulu udah ada internet apa belum? <laughs> zaman Nabi ada kartu kreditnya. <laughs> ya, zaman Nabi ada TV enggak? Sederhana kehidupan waktu itu, tapi Nabi sudah menyebutnya merangi hawa nafsu itu jihad akbar. Jihad yang besar. Sebab hawa nafsu kita itu bisa menyelinap. Sedang zikir masih hawa nafsu masih bisa bergerak. Dalam sholat kita masih hawa nafsu kalau nggak hati-hati masih bergerak. Bahkan setelah ibadah hawa nafsu kita bisa begini namanya ujub. Kayaknya nggak ada di kampung saya kecuali saya yang istiqomah tahajudnya. Jadi sebelum ibadah hati-hati dengan hawa nafsu bisa menjebak sedang dalam proses ibadah sama juga harus hati-hati dengan pergerakan hawa nafsu kita. Gak cukup setelah ibadah, setelah ibadah pun. Dalam satu hal ibadah, kita harus bisa menjaga kembali dari pergerakan hawa nafsu kita. Nabi di zamannya dulu belum modern seperti sekarang. Belum ada internet, belum ada parabola. Sudah mewanti-wanti memerangi hawa nafsu jihad akbar, jihad yang besar. Kenapa? Karena jihadnya 24 jam. Tidak ada finishnya sepanjang hayat kita. Apalagi di zaman modern di mana hawa nafsu kita yang semestinya dipenjarakan ini justru di zaman modern lewat tayangan-tayangan televisi, internet dan yang lain-lainnya justru hawa nafsu kita di apa? Hmm? Hawa nafsu kita di apa? Dibujuk rayu, dicombok yang harusnya dipenjarakan ini malah apa? Malah diogok. Betul gak? Betul gak? Aduh, kasihan Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita punya istri. Makanya hati-hati di samping ada kebaikannya sebab itu alat, pasti ada kemadaratannya. Ya. Yang di TV Ibu-ibu ganteng-ganteng. Ya. Saking asiknya ganteng, lihat yang ganteng di TV, aduh pas datang suami, jadi kayak si gareng. Kata siapa? Hawa nafsu. Sebaliknya juga bapak-bapak, gak hati-hati lihat televisi, lihat yang cantik-cantik. Eh, pas lihat istri kita, ya. Nah, ini madaratnya kalau kita tidak hati-hati akhirnya suami kurang bersyukur kepada istri istri pun kurang bersyukur kepada suami padahal bapak ibu sekalian fisik mah tambah rusak tambah lemah jadi di zaman modern seperti ini hawa nafsu kalau nggak hati-hati dibujuk rayu lewat penayangan-penayangan televisi, internet, iklan, dan yang lain-lainnya. Ya. Jadi keinginan hawa nafsu itu semakin dibuka lebar-lebar. Keinginan hawa nafsu itu bukannya diredam, tapi malah diumbar. Apakah itu urusan sandang, pangan, papan, kebutuhan biologis, yang semestinya diredam hawa nafsu kita. Bahkan Nabi menyebutkannya, sijnul mu'minin dipenjarakan sekali-kali hawa nafsu. Ini malah sebaliknya dimerdekakan sebebas-bebasnya. Pantas manusia banyak yang jatuh dalam kehidupan dunia ini. Kalau tidak ada yang membimbing, tidak istiqomah, mulajamah di majelis ilmu dan zikir, maka hawa nafsunya akan semakin hebat, akan semakin berkuasa dan menguasai dirinya. Nauzubillahimin penjarakan. Nabi bersabda, ad si sijnul mukmin. Orang dunia, orang mukmin mah di dunia memenjarakan hawa nafsunya. Ah jangan terlalu banyak dilihat dah. Kalau memberikan kemadaratan, perem. Tahu perem nggak? dah mending zikir aja. Habis waktu. Ada manfaatnya, ambil, lihat, benar. Pembelajaran, kejadian ini dan itu. Ambil pelajaran, manfaat. Tapi kalau sudah datang yang macam-macam, membuat hawa nafsu kita ingin keluar dari penjara, maka kita alihkan. ya Supaya hawa nafsu kembali sijnul mukmin. Kita penjarakan hawa nafsu kita. Gak ada ujungnya ngikuti hawa nafsu itu. Betul tidak? Gak ada ujungnya. Dan keinginannya itu selalu berlebih-lebihan di luar kemampuan kita. Kemampuan kita terbatas. Tapi keinginan hawa nafsu selalu tidak terbatas. Pingin ini, itu. Kadang yang tidak rasional, yang tidak masuk akal pun. Keingin, nafsu itu keinginannya seperti itu. Maka Nabi menyatakan yang sukses itu ketika di dunia dipenjarakan hawa nafsunya, dididik hawa nafsunya, tundukkan hawa nafsu kita. Bagaimana hawa nafsu kita supaya tunduk kepada Allah? Sebaliknya, wajannatul kafir. Dunia ini dijadikan surga bagi orang yang kafir. Hawa nafsunya dibebaskan seperti surga. Diperturutkan keinginannya, maka akan celaka. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, inilah pelajaran-pelajaran dasar. Ya. Sebab kalau ini tidak menjadi dasar, kita tidak akan bisa menempuh tarekat torikohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab awalu tarik ba'isun kawiyun alladhi yaktipu fi qalbil murid awalnya mau memasuki tarekat, meniti tarekat bimbingan di dalam agama, kalau hati kita tertanam keinginan, sadar ingin kepada Allah. Al-iqbalu Allah dalam hati kita Allah tanamkan kesadaran yang kuat ingin menghadap kepada Allah dan ingin berpaling dari makhluk dan dunia. Tidak mau tertipu dengan makhluk dan dunia bukan dunianya, bukan materinya yang yang berpaling kita, tapi kepada tipuannya. Tipuan harta, tipuan jabatan, tipuan makhluk-makhluk. Baru kita akan bisa dimampukan oleh Allah meniti toriko tarekatnya Rasulullah SAW yang membimbing wusul ilallah sampai kepada Allah, semakin dekat dengan Allah sehingga tersambung dengan Allah. Mendapatkan mawahib, mendapatkan halat. Halat atau mawahib itu nikmat-nikmat batin. Tapi kalau yang awal yang basic tadi mula jamah jamah di majelis ilmu dan zikir sudah tidak mau ya. Wirid sudah tidak diamalkan lagi maka tidak akan pernah mau meniti tarekat tarikoh Rasulullah SAW yang mengusulkan kita kepada Allah. Sebab Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah merasakan husul dengan Allah, Allah nyambung dengan kita, kita tersambung dengan Allah. Zikir kita sudah dibalas oleh Allah, dekat kita kepada Allah sudah dibalas oleh Allah. Zikir kita dibalas oleh Allah. Allah kita zikir kepada Allah, Allah pun mengingat zikir kepada kita. Saling tersambung, yuhibbunahum yuhibbuhum wa yuhibbuna, saling mencintai antara kita dengan Allah. Maka di situ anugerah-anugerah yang batin tadi akan semakin meningkat levelnya. Pertama, tadi sudah disampaikan level kenikmatan batin itu adalah kehusuan. Tersambungnya husuk kita kepada Allah. Fokus di dalam ibadah kepada Allah, nyambung. Salat itu komunikasi kita dengan Allah. Zikir komunikasi kita dengan Allah terjalin komunikasi kita dengan Allah khusyuk tersambung hati kita dengan Allah ada kenikmatan batin level berikutnya al-wijlu sampai bergetar-getar hatinya ya. ada di televisi sebagai pelajaran Bapak Ibu sekalian namanya Rizki Nomplok pernah lihat gak? dicari orang yang miskin dicari orang yang ekonominya lemah Lalu tiba-tiba diberi uang 10 juta. Itu sampai uangnya dicium-cium kemudian sujud nggak tahu di bawahnya kotor atau tidak, nggak peduli. Ya. Begitu nangis ketika dapat rezeki nom nomplok. Wijlu di mana Allah berikan anugerah ke dalam hati setelah husu tunduk nyambung dengan Allah bergetar hatinya saking merasakan hebatnya Allah wajilat kulubuhum Al-Quran menyebutnya bergetar hatinya nah getaran hati ketika menyebut dan mendengar nama Allah ini adalah bagian dari nikmat batinia jadi Bapak Ibu sekalian kalau Allah sudah berikan nikmat yang batin sholatnya jadi nikmat puasanya jadi nikmat ngajinya menjadi nikmat zikirnya menjadi nikmat berumah tangganya jadi nikmat, nyari rezekinya pun menjadi nikmat. Jauh dari keluh kesah. Sebab sudah mendapatkan nikmat yang batin. Maka Bapak Ibu sekalian, orang yang bertarekat, menjalankan agama yang terbingbing, gak akan berebut warisan. Suka dengar berebut warisan gak? Kecil bagi orang yang ma'rifat kepada Allah, bagi orang yang sudah mendapatkan nikmat yang batin, kehusuan, getaran-getaran hati ketika menyebut nama Allah. Kecil nikmat yang zohir itu. Nikmat yang harta itu kecil, nikmat yang materi itu kecil, nikmat uang itu kecil. Sebab apa? Jauh tidak sebanding dengan nikmat yang batin yang Allah hadirkan ke dalam hati. Jauh dari permusuhan, jauh daripada memperebutkan kedudukan, memperbutkan harta dan yang lain-lainnya sebab nikmat batin ini jauh merasakan hebatnya nikmat yang batin dibandingkan dengan nikmat zohir yang berasal dari benda, dari harta dan yang lain-lainnya ah, pingin beserta Allah saja nah mulai Bapak Ibu sekalian nanti Allah akan berikan setelah al-wijlu getaran batin al-insu al-insu itu tenang Tumak nina hatinya itu damai, hatinya beserta Allah. Sudah sampai sana belum nikmat batinnya ini? Ayo introspeksi diri. Atau kalau nggak ada uang, gelepak, gelepak, gelepak, gelepak. Dengar mau di PHK, belum apa-apa, baru dengarnya aja. Udah kiamat. Uh. Itu mah ahli dunia namanya. Jadi kenikmatan batin yang ketiga disebut mutmainah atau al-insu tenang damai beserta Allah. Wa anjala sakinah taalahim Allah datangkan ketenangan ke dalam hati mereka. Ya. Di majlis ilmu zikir tenang, saking tenangnya ngantuk. Kata ibu, "Duh, tenang di majlis zikir eh lep aja." Itu mah bukan tenang yang itu. Kalau tenang tambah nikmat. Nah, itu kenikmatan batin yang ketiga, al-insu au al-mutma'innah. Ketenangan batin kita damai beserta Allah. Ayatnya wa anjalas sakinah, Allah turunkan ketenangan, kedamaian ke dalam hati. Tadi khusyuk antasya'a qulubuhum ayatnya khusyuk itu adalah nikmat yang pertama nikmat batin. Yang kedua alwijlu ayatnya wajilat kulubuhum bergetar hati merasakan agungnya Allah. Ketiga, al-insu atau as-sakinah wa anjalas sakinah, tenang damai beserta Allah. Banyak orang tenang damai dengan hartanya. Watma'annu biha waradu bil hayati dunia Dia tenang hatinya, ridho dengan dunianya, bukan tenang yang itu. Watma'annu biha, dia tenang dengan dunianya dengan hartanya, bukan tenang yang itu. Tenangnya adalah beserta Allah tenang dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Sudah sampai situ apa belum? Ibu-ibu udah menemukan yang itu apa belum hati kita? Mau kapan? Mau tenangnya dengan uang? Ntar nggak ada uang kiamat. Yang keempat, kenikmatan batin adalah al-jadbah. Al-jadbah itu hatinya ketarik aja kepada Allah. Ketarik aja ke akhirat. Harapannya ke Allah, harapannya ke akhirat. Tertarik batinnya itu. Ada yang narik sebab batin kita ini, ruh kita ini berasal dari Allah. Ketika dipelihara hati kita, dijaga hati kita, ditarbiah, dididik hati kita, maka akan tetap orsinil hati kita di mana karakter sifat hati itu atau ruhani itu selalu ingin kembali kepada yang memilikinya yaitu Allah. Jadi kebutuhan rohani kalau diasah dengan ibadah dilatih, selalu hati itu pinginnya kepada Allah. Kalau jasmani selalu pinginnya ke bumi, ke mobil, ke pakaian, ke rumah, apa-apa yang dari bumi. Sebab jasmani kita berasal dari bumi, bangganya hanya dengan itu. Jadi kalau jasmani bawaannya ke bumi nyungsep sampai nggak mau ke masjid, nyungsep aja gitu Semakin bangga dengan hartanya, bangga dengan kekayaannya. Tapi kalau rohani, kalau diurus, sebaliknya ke atas, ulia ke atas pinginnya, ke Allah, ke Allah, ke Allah. Tertarik rohaninya kepada Allah. Yarju liqa'a rabbi, berharap ingin berjumpa dengan Allah. Fatamannaul mauta in kuntum berharap ingin segera mati sebab ingin berjumpa dengan Allah. Oh, udah meningkat lagi, udah empat ini. Yang ke situ udah dapat apa belum? tambah belum aja ini ya. la haula wala jadbah maka ada seorang ulama ahli sufi tasawuf yang dibukakan hakikat jadbah sehingga beliau menyatakan jadbatun min jadabatir rahman tuwazi amala thaqalain ketika Allah anugerahkan nikmat batin yang disebut dengan jadbah tertariknya batin kita kepada Allah kesadaran hanya satu kepada Allah kenikmatan kepada Allah tujuan hanya kepada Allah satu bentuk kenikmatan itu ketika Allah hadirkan ke dalam hati orang yang dikehendakinya maka ibadahnya itu nilainya itu mengalahkan ibadah manusia dan jin tuaji amalat sakolain mengalahkan nilai ibadah seluruh jin dan manusia. Nah, itu yang disebut dengan jadbah. Ya, sekarang ilmunya dulu ini. <coughs> Yang selanjutnya di atasnya lagi ada fana. Fana. Hawa nafsunya udah nggak berkutik alias sirna keakuannya sudah tiada dibisakan ibadah ini mah Allah anugerah Allah dimampukan ibadah bukan milik saya ilmunya bukan punya saya kemampuannya bukan Allah saja jadi di mana kepentingan hawa nafsunya sudah sirna luluh yang dirasakan hanya satu kesadaran Allah la maujuda illallah tidak yang maujud kecuali Allah yang hadir hanya Allah, yang dirasakan hanya Allah. Ini Bapak Ibu sekalian, namanya fana. Yang dirasakan, yang dilihat, ketika gunung meletus, bukan gunungnya dulu yang meletus, tapi Allah yang membuat gunung itu meletus. Ketika kita sehat, bukan karena dokter, yang dirasakan oleh hakik, oleh hatinya, oleh batinnya, Allah yang menyehatkan. Jadi hakikat Allah Allah yang dirasakan itu namanya fana tidak ada keakuan hawa nafsunya luluh Ketika hawa nafsu kita luluh maka akan tampaklah Allah yang dirasakan adalah Allah batin kita bukan melihat tapi musyahadah menyaksikan hadirnya Allah ketika sakit Allah yang menyakitkan kita ketika kita sembuh Allah yang menyembuhkan sebaliknya Bapak Ibu sekalian kalau banyak aku dalam hati kita aku yang mampu, aku yang merasa punya ilmu, aku yang punya jasa, maka akan semakin tiada terlihat Allah, semakin tidak nampak Allah dalam mata batinnya. Yang ada adalah keakuannya. Lalu Bapak Ibu sekalian, meningkat lagi karunia batin yang selanjutnya adalah al-mahabbah cinta kepada Allah. Kalau sudah cinta Bapak Ibu sekalian, ada ngantuk gak? Hei, kalau sudah cinta kepada Allah ada capek gak? Jangan-jangan cinta kepada Allah lah. Siapa cinta kepada kendaraan kita saja. Kehujanan. Ya. Kehujanan, udah maghrib lagi. Karena kita cinta ke mobil kita, dilap dulu nggak? Oh, dilap dulu, walaupun hujan-hujanan. Walaupun masuk-masuk angin, gak ada kata capek, gak ada kata lelah. Kalau sudah mahabbah cinta, apalagi cinta kepada. Nah ini karunia, <coughs> nikmat batin ketika Allah tumbuhkan mahabbah dalam hati kita, cinta kepada Allah dalam hati. gak ada rasa jauh, gak ada rasa berat. Kalau Allah sudah tumbuhkan mahabbah cinta di dalam hati, cinta kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, inilah hebatnya manusia bahkan dibandingkan dengan para malaikat. Sebab kalau ruhani manusia dididik dengan agama, diajarkan tasawuf, ada wali mursyid di situ yang membimbingnya, murabi ruh pembimbing rohani, maka rohani manusia akan melampaui hebatnya para malaikat. Jadi manusia itu sekali diolah, dilatih maka kehebatannya akan melampaui para malaikat. Bukti ketika Rasulullah SAW miraj sampai malaikat Jibril nggak sanggup untuk masuki satu tempat. Rasulullah SAW dimampuhkan oleh Allah. Kenapa? Sebab ruhani manusia ketika ditempa maka akan melampaui kehebatan para malaikat. Inilah yang semestinya kita urus. Kalau batin kita terurus, rohani kita terurus, sehingga mendapatkan nikmat-nikmat yang batin gak ada yang namanya nikmat dunia itu tidak akan pernah mengelabuinya kenikmatan dunia sesaat ini tidak akan pernah menipunya dari jabatan, dari harta, popularitas dan yang lain-lainnya sebab batinnya cukuplah Allah cinta dan rindu kepada Allah inilah yang dibutuhkan di zaman sekarang untuk kemajuan Islam, kehebatan agama di akhir zaman membutuhkan manusia-manusia yang cinta kepada Allah, marifat kepada Allah. Ini masih berebut jabatan, berebut kehormatan, berebut penghargaan, berebut uang. Membuat terhinanya umat ini. Yang disebut dengan al-wahan, penyakit yang mematikan disebut oleh Nabi. Hubbu dunia wa karohiyatul maut. Cinta kepada dunia, ukurannya dunia dan harta. Takut akan mati, takut jihad di jalan Allah. Agama ini semakin rusak, terinjak-injak, tapi sebaliknya kalau batin kita diasah dengan ilmu tasawuf, ada yang membimbingnya, akidahnya semakin kuat. Tunduk kepada pikir dan syariatnya akan semakin kuat. Sebab batin yang merasakan kenikmatan sampai mahabbah cinta kepada Allah. Gak bisa dijual belikan ayat-ayat Allah karena cinta kepada Allah tidak bisa diganti dengan kedudukan dan yang lainnya. Tapi cinta kepada Allah hatinya Sampai harus mengorbankan nyawa yang satu-satunya. Berani karena hatinya cinta kepada Allah. Terbukti para sahabat. Antum a'laun. Para sahabat adalah tinggi derajat dari si Allah. Bahkan di hadapan manusia orang-orang kafir sekalipun. Datang haibah. Umat Islam itu berwibawa di hadapan orang kafir. Sekali ucapannya membuat mereka takut. Kenapa? Hatinya cinta kepada Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Inilah kenikmatan yang harus kita terus usahakan. Kenikmatan yang berlepas-lepas makin tinggi. Inilah yang harus kita dapatkan. Kenikmatan zohir mah kita udah udah bosan makanan minuman itu itu juga harta yang ada, jabatan yang ada justru harus dijadikan sarana kita, modal kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jabatanlah amanah dari Allah, ilmu amanah dari Allah, harta amanah dari Allah. Panca indera kita amanah dari Allah. Tidak akan dipungsikan panca indera kecuali dalam ketaatan kepada Allah. Ini semua mengalir dari nikmat yang batin ke dalam hati maka Bapak Ibu sekalian kalau umat Islam belum mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang batin ini maka tidak akan pernah merasakan hebatnya ajaran Islam maka mari Bapak Ibu sekalian di pengajian Arba'in ini kita buktikan di majlis dikir sebab menurut Imam Syafi'i Imam Ahmad Ibn Hanbal majlis dikir inilah majlis yang akan menghadirkan nikmat-nikmat batin atau nikmat spiritual kepada orang yang duduk di majlis zikir. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Tanwirul Qulub menyatakan, "Li'anna fihim ra'sul ibadah wa atah wa taqwa wal mahabbatu fillah." Di majlis zikir itu akan muncul Allah akan datangkan nikmat yang batin berupa pokoknya ibadah itulah cinta kepada Allah dan takwa kepada Allah buah dari majlis di zikir Siap ikut zikir? Yuk, siapa yang batal wudhu terlebih dahulu? Mari setengah jam ke depan kita akan menghidupkan majlis zikir. Ada yang mau ditalkin? Nah, duduknya paling depan. Ya, mau jadi murid, duduknya di depan. Talkin artinya pengajaran zikir, kalimat la ilaha sekaligus berbeat. Berbeat itu artinya menjadikan mursid sebagai imam. Kita harus punya pembimbing, punya pemimpin di dalam ibadah ibadah untuk belajar mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Ya, ya di depan ibu-ibu ada? Ibu-ibu paling depan yang akan talkin. Ayo rapihkan yang lain. Ya, rapihkan yang lain. Yang talkin angkat tangannya. Ya. Terus yang, yang talkin pertama ya, Pak di depan duduknya. Ibu-ibu juga. Ya. Yuk, yuk. Baik yang lain rapi duduknya, yang tertib halakohnya. Jangan ada sela-sela yang kosong, setan ada di situ. Seperti sab salat, saling bersentuhan lututnya. Kita bulat menuju kepada Allah. Majlis dikir, majlis yang akan menghantarkan batin kita kepada Allah. Jamaah sekalian, Talkin zikir itu apa? Talkin itu dari lakona yulakinu talkin. Pengajaran tentang zikir kalimat la ilaha. Bukan karena sudah hafalnya, anak PAUD juga hafal. Dalam hadis-hadis yang diriwayatkan, talkin zikir itu Nabi mentalkin zikir kepada sahabat. Pertama ada al-jama'i berjamaah seperti seperti ini. Dalam hadis Nabi menyatakan, hal fikum gorib, apakah di antara kalian ini ada orang Yahudi? La ya Ras, tidak ada. Agli kilbab, tutup pintunya di zaman itu, karena masih di Mekah. Kemudian doa yunakum pejamkan mata kalian, irfa'u aswatakum, keraskan suara kalian, kulu ucapkan la ilaha illallah. Bukan hanya melapakan lapa mah sudah hafal. Tapi memasukkan kalimah itu ke dalam batin kita. Tiada yang disembah. lah buang dari hati kita. Makhluk dunia keluarkan dari hati. Illallah kecuali Allah. Lama buddha illallah. Tiada yang diibadai. Keluarkan hal. Apa yang dicintai dalam hati. Yang suka kita turut. Buang dalam hati kita. Illallah kecuali Allah. La maksuda illallah tiada yang dituju kecuali Allah. La maujuda il tiada yang maujud dirasakan kecuali Allah. Itu makna talqin zikir. Bahkan para sahabat sudah dapat berjamaah pingin khusus. Contoh Sayyidina Ali karamallahu wajah Ya Rasulullah. Dulani tunjukkan kepadaku satu amalan yang amalan itu paling mendekatkan akrabu ilallah yang paling mendekatkan diri kepada Allah yang kedua tunjukkan kepadaku amalan itu mudah diucapkan oleh manusia yang ketiga amalan itu sekaligus mempunyai keutamaan yang tinggi di sisi Allah maka Rasulullah SAW menjawab fa'alaika bimulajamati zikrillahi azza wa jal sirran kalau engkau ingin mendapatkan amalan yang dipinta tadi Amalan itu lebih mendekatkan diri kepada Allah. Amalan itu lebih mudah dibaca oleh manusia, nggak usah bayar. Amalan itu lebih utama di sisi Allah. Engkau harus zikir kepada Allah, hati mulazamah. Arti mulazamah itu hati nggak pernah berhenti zikir kepada Allah. Sampai ke sana, sirron apakah dirahasiakan dalam hati, Oh jahron atau dijaharkan suaranya, dikeraskan suaranya berjamaah. Untuk menuju mulazamah hati selalu zikir kepada Allah, diawali pintu gerbangnya talqin zikir. Harus punya pembimbing rohani. Dalam kitab Puyudotul Mawahibil Makiyah, guru kita Syekh Ahmad Sarip Sanusi menyebutkan mursyid itu adalah sebagai abu roh bapaknya ruhani. Jas, Bapak jasmani mana yang telah melahirkan, yang telah membesarkan jasmani kita. Rohani kita sebagai elemen yang kedua membutuhkan Bapak juga, pembimbing juga. Disebut Abu Ruh, Bapak Rohani. Mereka adalah para wali mursyid menggantikan para nabi dan para rasul untuk menggerakkan hati kita supaya tersambung kepada Allah. Nah, talqin zikirlah pintu gerbang supaya hati kita mulai mulazamah. Nanti berangsur, berangsur Tadinya banyak lupanya, banyak goplahnya hati kita akan jadi ingat, akan sering, sering-sering sampai mula mula Mulazamah itu ruin pikak. Tiada henti hati selalu zikir kepada baik dalam jahar berjamaah atau sir dalam hati saja. Nah ini keutamaan talkin zikir. Jadi kalau orang nggak dapat talkin zikir dari ulama, dari wali mursid, sama tidak mendapatkan kebijakan Islamnya nggak sepotong. Bab talqin zikir nggak dapat. Padahal itu diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sah sahabat. Nah yang kedua kita harus punya pemimpin dalam agama. Sebab nanti di akhirat yaumanad kulla unasim bi imamihim. Di satu hari di mahsyar nanti manusia akan dipanggil beserta imamnya, beserta pemim, pemimpinnya supaya apa? Bukan hanya bab zikir saja dalam tarekat. Tauhidnya harus benar, pikihnya harus benar, Tasawufnya harus benar. Sehingga harus punya pemimpin. Ya. Harus punya pemimpin di dalam menjalankan agama. Tarekat bukan mengajarkan sebatas zikir saja, tapi pikih kita supaya benar dijalankan. Pikih baik hablum minallah maupun hablum minanas tentang ekonominya, pikih tentang pikih tentang wanita, pikih tentang yang lain-lainnya itu harus punya pemimpin. Nabi bersabda, "Man mata bigori imam, mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang mati belum punya imam dalam agama, pemimpin dalam agama, matinya seperti mati jahiliyah. Nauzubillah dalik. Kenapa? Sebab tidak jelas menjalankan agamanya. Nah, maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, talqin zikir adalah nanti mengikuti kalimat la ilaha illallah. Nah, kemudian nanti dalam beat artinya kita belajar sami'na mendengar dan taat supaya bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya. Nah, disinilah urgensinya atau pentingnya talqin zikir beserta bayatnya. Baik Bapak Ibu sekalian, maka untuk pelaksanaannya kita talqin zikir ini ya akan sama-sama dimasuk ke dalam majlis zikir ya. Ikuti saja apa yang dilafalkan apa yang dibimbingkan, kemudian nanti di dalam bayatnya adalah siap untuk mengikuti perintah Allah dan Rasulnya ridho kepada Allah ya, sebagai eh, ridho kepada Allah, ridho kepada Rasulullah SAW, ridho kepada agama dan ridho kepada mursyid sebagai pembimbing di dalam menjalankan ibadah. Sehingga pelaksanaan ibadah kita akan semakin lebih baik. Baik Bapak Ibu sekalian, mari pejamkan matanya, hadirkan hatinya. Kita akan melatih hati kita dengan zikir, bagi yang baru adalah talkin zikir. Maka oleh sebab itu, hatinya harus benar-benar tersambung kepada Allah. Hudurul qalbi ma Allah. Hadir hati kita beserta Allah. Kita merasa Allah hadiri, Allah itu selalu hadir. Allah syahidi, Allah selalu menyaksi. Kapanpun dan dimanapun termasuk kita duduk di tempat ini. Sebelum kita zikir, Mari jamaah sekalian kita muhasabah terlebih dahulu, kita bersihkan hati terlebih dahulu. Hati yang kotor dengan dosa, dengan penyakit hati, tidak akan pernah nikmat berzikir, tidak akan pernah tersambung hati kita kepada Allah. Hati tidak akan pernah mendapatkan nikmat-nikmat batin yang disebutkan tadi dalam majlis ilmu. Karena hatinya kotor. Hati yang kotor dari dosa dan penyakit hati hanya dibersihkan dengan taubatan nasuha. Jangan nunda besok untuk bertobat inilah kesempatan terbaik. Allah panggil di tempat ini, mari kita sama-sama jadikan majlis dikir indah, majlis taubatan nasuha, majlis taubat yang sungguh-sungguh. Sebab besok atau lusa kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. ya mas sekalian, kalau hati kita masih keras duduk di majlis dikir ini, betanda bahwa hati kita keras. Kalau hati kita tidak ada kesadaran ingin kembali kepada Allah, ingin menata diri taubatan nasuha, membersihkannya, minta kepada Allah berarti Saking kerasnya hati kita. Al-Quran memperingatkan bahwa lil qasiyati qulubuhum min celaka orang yang hatinya keras dari mengingat Allah tidak bisa meneteskan air mata ketika taubat di satu majlis disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW para sahabat menangis di hadapan Rasulullah ketika Rasulullah menasehatinya tapi ada satu sahabat tidak bisa meneteskan air matanya. Lalu memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa saya tidak bisa menangis? Kenapa saya tidak bisa sadar? Kenapa saya tidak merasakan nasihat?" Maka Rasulullah SAW ketika itu langsung <clears throat> mengusir sahabat itu dan mengeluarkan kata-kata, Oh ya adu Allah, keluar wahai musuh Allah." Gak pantas duduk di hadapan Rasulullah SAW ketika sahabat itu disebut musuh Allah dan diusir dari majlis zikir dari majlis yang mulianya itu baru sahabat itu luluh hatinya lalu dia menangis sejadi-jadinya di hadapan Rasulullah SAW lalu Rasul pun meneruskan nasihatnya jumudul ain min koswatil kolbi keringnya air mata ketika taubat tidak bisa meneteskan air mata tanda yang pasti hatinya keras lebih keras daripada batu Wa qaswatul qalbi min kasratiz zunub Hati yang keras diakibatkan saking banyaknya dosa. Dari mulai balik sampai hari ini tidak tahu cara tobat. Tidak ada yang membimbingnya. Maka hati yang keras diakibatkan saking banyaknya dosa. Tidak merasa salah, tidak merasa punya dosa, wa kasratu dzunub min nisyanil maut banyak dosa diakibatkan lalai dari kematian seolah-olah kematian itu berlaku untuk orang lain tidak akan pernah datang kepada dirinya seolah-olah hidup ini akan seribu tahun selama-lamanya di dunia padahal kematian dirahasiakan oleh Allah bisa jadi besok atau lusa Allah panggil kita bisa mendahului yang lain dan akan menyusul mereka yang telah mendahului kita. Jamaah sekalian, mari kita renungkan kepastian dari Allah hidup ini pasti bukan di alam mimpi. Terus waktu kita bergerak tidak pernah berhenti apalagi mundur. Sisa umur yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai ajal bagi kita masing-masing semakin berkurang, bukan bertambah umur. Datangnya tahun bukan tambah umur kita, tapi hakikatnya berkurang umur kita. Terus menggerugus, menggerogoti sisa-sisa umur kita semakin sempit, semakin berkurang sisa-sisa umur kita. Kalau hari ini kita mendengarkan kematian orang lain, nama orang lain disebut dalam kematian, pastikan satu saat nama yang akan disebutkan dalam berita kematian itu akan tertuju kepada nama dan identitas kita. Ya mas sekalian, ketika ajal tiba bagi orang yang banyak dosa, malaikat Israel tampaknya membuat manusia gemetar takut. Kemudian malaikat akan tarik nyawanya dengan sekeras-kerasnya. Wan nazi'ati maka seluruh amal keburukan dan jahatnya Allah perlihatkan ketika sakaratil maut yauma zurul mar'u ma qaddamat yadah ketika mencurinya, ketika berbuat zinanya, ketika dustanya, ketika menyakiti orang tua kita, ketika kita menyakiti istri kita, anak kita, menzalimi orang lain. Allah putar ketika sakaratil maut. Betapa semakin menyakitkan sakaratil maut itu. Sebab dosa itu adalah pertanggungjawaban Lalu ketika roh ditarik dipaksa sampai ke tenggorokan. Sebelum lepas roh dari tenggorokan, Allah perlihatkan ma'wahu tempat kembalinya neraka yang menyala-nyala. Inilah yang disabdakan oleh Nabi tiada yang paling menyakitkan sepanjang kehidupan dunia ketika sakaratul maut bagi ahli yang banyak maksiat kepada Allah. Jamaah ya, sekalian, ruh kita akan ditarik lalu akan dilemparkan, dimasukkan yang disebut dengan sijin. Ibarat penjara gelap gulita, sempit, bahkan dosa-dosa kita akan dibentuk menjadi makhluk yang menakutkan dan menjijikan menemani kita sampai hari kiamat nanti. Ini adalah berita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang banyak dosa. Sebaliknya bagi orang yang ahli ibadah terbingbing. Malaikat Allah perintahkan, "Hei Israel, wajahmu harus berseri-seri, harus gembira. Bahagiakan hambaku." Maka malaikat Israel wajahnya berseri-seri sebelum mencabut jawa, salam terlebih dahulu. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yakulun. yaquluna salamun alaikum jannah. <laughs> bahagia, bahagia. Inilah setar, inilah awal dari hisaban Allah, pembalasan Allah ketika sakaratil maut. Malaikat Israel tersenyum, mencabutnya pun pelan-pelan. Wanasitoh tinasto. Kemudian salam terlebih dahulu. Selamat engkau. Kemudian udhul jannah masuklah kalian ke dalam surga dengan sebab amal yang telah kalian lakukan. Disebut suruh masuk surga tersenyum hamba itu pingin buru-buru pingin buru-buru kembali kepada Allah matinya dalam keadaan tersenyum, husnul khatimah, bahagia. Lalu Allah perlihatkan pacat ibadahnya ketika di dunia. Sedang ngajinya Allah perlihatkan ketika sakaratul maut. Ketika zikirnya Allah perlihatkan. Guru yang membimbingnya Allah perlihatkan menjadi tenang dan bahagia saat-saat melepaskan meninggalkan alam dunia yang panah ini. Ingin segera-segera kembali kepada Allah. Lalu ketika ruh sudah ditenggorokan, Allah perlihatkan ma'wahu tempat kembali surga Allah perlihatkan. Kenikmatan surga diperlihatkan ketika ruh akan lepas dari tenggorokannya. Inilah sebahagia-bahagia di dunia adalah ketika sakaratil maut bagi orang yang ahli ibadah, yang terbingbing hidupnya. Lalu ruh itu akan ditarik Dimasukkan ke alam barjah bukan sendirian. Allah kumpulkan dengan guru, Allah kumpulkan dengan orang-orang yang sidikin syuhada solehin. Sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran. Ternyata di alam kubur sudah menunggu-nunggu bahagia bercengkrama menikmati taman surga bersama-sama barang siapa yang di dunianya berjamaah punya guru, punya pembimbing maka di alam barjahnya pun tidak akan pernah sendirian dalam kitab Ar-Ruh karangan Ibnu Qayyim al zawji jamaah sekalian mari kita sama-sama bersihkan dosa kita minta ampunan kepada Allah Syarat orang yang taubat tanaswa pertama iktiraf mengakui kesalahannya dengan jujur di hadapan Allah, tidak disembunyikan, tidak malu dengan manusia. Yang kedua anandabah menyesal, menangis, takut batinnya takut kepada Allah. Yang ketiga adalah al-ikla, tidak mengulangi, memutus akses-akses maksiat. Pergaulan yang membuat kita jatuh kepada dosa, ditinggalkan dan dijauhinya. Hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Memilih Allah dan Rasulnya. Meninggalkan tempat-tempat kejahatan, tempat-tempat keburukan, tempat-tempat kemaksiatan. Kemudian yang terakhir menyempurnakan tobatnya wa atbi isaiatil hasanatam huwa. Terus mengisi lembaran-lembaran dengan amal soleh. Ketemu hari ini amal soleh, besok amal soleh. Sampai Allah memanggil kita. Mari sama-sama istighfar. Astagfirullahaladzim. Wa tuhu ilaih. Astagfirullahaladzim. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله Jemput ampunan Allah. Ampunan Allah lebih banyak daripada dosa-dosa kita. Ampunan Allah lebih besar daripada dosa-dosa kita. استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله عن ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا عملا صالحا bersabda ibku pailam tabku patabaku ketika istighfar engkau nangislah kalau bis, belum nangis nangis nangisan tanda kita khawb takut kepada Allah malu atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu kita barang siapa yang nangis ketika istighfar maka nanti di akhirat matanya tidak akan pernah dijilat oleh api neraka Nabi bersabda barang siapa yang sedang zikir papadot ainahu min khasyatillah keluar air matanya karena takut kepada Allah maka di mahsyar nanti akan dilindungi oleh Allah nangis kita di dunia karena malu kepada Allah di alam kubur akan tersenyum di mahsyar akan bahagia tapi sebaliknya kalau orang di dunia tidak pernah menangis karena menangisi takut kepada Allah karena dosanya maka di alam kubur dia akan menangis di akhirat dia akan menyesal selama-lamanya hari jamaah sekalian setelah kita belajar istighfar belajar istighfar sehari semalam jangan kurang dari 100 kali baca istighfar ikuti bimbingan ini walaupun sendiri atau beserta keluarga di rumah yang kedua mari kita telusuri jalan Allah takorub penting sekali diajarkan oleh Rasul kita harus takorub mendekatkan diri kepada Allah salah satunya adalah dengan zikir kepada Allah Adikru akrabu turuk ilallah sebagaimana pesan Nabi dikir adalah yang paling cepat mendekatkan diri kepada Allah. Mari sungguh-sungguh terus pejamkan matanya. Pejamkan terus supaya tidak terganggu oleh pandangan-pandangan. Mata kita akan mengganggu pergerakan hati kita. Maka oleh sebab itu dipejamkan supaya konsentrasi kita kepada Allah. Baik, jamaah sekalian kita akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah kalimat. Seandainya kalimat itu ditimbang dengan tujuh lapis langit dan bumi, maka berat kalimat la ilaha illallah. Begitu hebatnya kalimat itu. Itulah kalimat yang dibaca oleh seluruh para nabi dan nabi kita tercinta. Dan kalimat itulah yang akan menggugurkan dosa-dosa kita. Dan kalimat itulah yang akan menggerakkan hati kita ke dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Mari sungguh-sungguh kita akan membacakan kalimat La ilaha illallah sebagai talqin zikir bagi murid baru yang ingin mengikuti tarekat ini, tarekatnya Rasulullah SAW supaya tertuju kepada Allah. Mari lapalkan sama-sama Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ulilam hati wa nafasin adadama wasiahu ilmu Allah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Fi kulilam hati wa nafasin adadama wasiahu ilmu Allah La ilaha ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli hati wa nafasin adada ma wasi'ahu keluarkan dari hati kita makhluk dunia apa yang kita cintai ganti dengan kecintaan tumbuh dalam hati kita hanya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hey, الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا حبيب السلام hadapkan kepada Allah kita akan kembali kepada Allah. Dunia ini segera akan kita tinggalkan. Kita akan kembali kepada yang satu, Dia adalah Allah. Sallallahu الله عليه وسلم شر البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا taman surga bahagia beserta Allah kenikmatan dunia kecil anta badrun anta nur fawqa nuri شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وظهري أنت مصباح الصدور أنت إكسير وظهري أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا واختفت منه البدور مثله شئتنا رأينا وطيع وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله على وسلم صلى الله على محمد صلى الله على وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير غني أنت مصباح سروري أنت إكسير وضعي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه wasallam Para sahabat tergila-gila dengan Allah Asyadu hubbalillah Dunia menjadi kecil Allah yang akbar La ilaha illallah La ilaha illallah لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد diciptakan kecuali Allah. Tiada yang mewujud kecuali Allah. nama Allah wazkur isma rabbik. Allah. Allah, Allah, Allah yang agung. Allah yang akbar. Allah yang mulia. Allah yang perkasa. Allah yang pengasih. Allah yang penyayang. Allah yang pengampun. Allah yang sempurna. akan turunkan karunia batin, nikmat batin ke dalam hati kita. Kalau kita terus minta kepada Allah, butuh kepada Allah, tersambung hati kita terus kepada Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Zikir sir dari zikir jahar dengan suara keras berjamaah sebagaimana sabda Nabi jaharon zikir dengan jahar buahkan menjadi sirron zikir sir hati kita jaga terus pastikan hati kita bersih kotor buru-buru bersihkan lagi sayangi hati kita, cintai hati kita, rawat hati kita, kotor buru-buru bersihkan lagi. Dari tatapan, dari pandangan, pendengaran, penglihatan, kotor buru-buru bersihkan lagi. Kemudian pastikan hati kita tersambung kepada Allah, terhubung dengan Allah. Allah, Allah sebelum kita lepas dari majlis zikir ini, kita berangkat ke rumah masing-masing, pastikan hati kita terus sedang zikir kepada Allah lewat, lewat zikir sir. Jaga hati kita. Sebab telah disebutkan azikru manfurul wilayah zikir adalah tanda kewalian yang digelar oleh Allah yang diperlihatkan oleh Allah waman wafakoli zikri fakon Al Mansur. Barang siapa yang istiqomah zikirnya jahar membuahkan menjadi zikir sir, maka itulah wali Allah yang diperlihatkan kepada hamba-hambanya. Waman salaba zikra faqad uzila barang siapa yang berhenti zikirnya dicabut kewaliannya oleh Allah. Mansurul wilayah itu artinya tanda kewaliannya diperlihatkan oleh Allah. Siapa saja yang banyak zikir baik jahar maupun sir itulah wali Allah. Itulah maksud keterangan itu. Maka setan akan lari terbirit-birit ketika melihat ahli zikir. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab berjalan di satu lorong, kemudian setan berjalan di lorong yang sama, maka ketika melihat Sayyidina Umar bin Khattab setan berlari pindah ke lorong yang lain tidak sanggup berhadapan hadapan dengan Sayyidina Umar karena hatinya selalu zikir kepada Allah al-zikru sayful muridin zikir adalah pedangnya murid yuqatiluna a'da'ahum minal jinni wal insi yang akan mengalahkan musuh-musuh dari jin dan manusia perkuat zikirnya sebab ini adab di dalam bertarekat bertarekat salah satu adabnya adalah selalu zikir menjaga hati supaya selalu zikir kepada Allah menjaga hati selalu bersih kotor buru bersihkan lagi mari kita sempurnakan zikir kita bersolawat kepada Nabi kita tercinta innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين صلوا عليه وسلم صلاة أمية لما كلي اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل Barang siapa yang sholawatku padaku satu kali Yang menjawab bukan Nabi lagi Allah akan membalas sholawatnya sepuluh kali Sholawat Allah kepada kita Menurunkan ampunan dan kasih sayangnya Jangan kurang 100 kali bagi jamaah tarekat Idrisiyah yang ingin suluk, yang ingin bergerak hatinya menuju kepada Allah. Jangan kurang dari 100 kali sehari semalam membaca salawat. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah Qad hilati adrikni ya Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله qaddaqat hilati adrikni ya Rasul. Sebelum doa, mari yang bayat ya, ininya diangkat untuk prosesi bayat bagi laki-laki ya yang paling depan ada satu orang Ya, nanti dalam berbeat itu sebagaimana dalam hadis Bukhari Imam Muslim berjabat tangan ya musafahah. Nah, yang paling depan karena ini berjamaah, nanti yang belakang cukup memegang pundak yang depan terus memegang-memegang dan bagi yang lama jadikan sebagai pembaharuan bersumpah setia kepada guru untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya sekaligus menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang paling depan ya yang lain megang ibu-ibu ada yang mahramnya dipilih ada yang mahramnya nggak ada yang mahramnya satu aja di sini nah, ibunya mana yang mahram dengan bapak ini nah itu nah, ibu pegang itunya pundaknya ibu-ibu yang lain memegang ya. baik jemaah sekalian inilah kita apa yang diajarkan Rasulullah SAW wajib punya imam, wajib punya pembimbing yang mengajak kepada Allah dunia ini berat tipuannya maka harus punya pemimpin dan pembimbing Nabi bersabda barang siapa yang meninggal belum punya imam pembimbing matinya seperti jahiliyah nauzubillah imin dalik nanti di mahsyar Allah akan panggil setiap diri beserta imamnya yamanadu kula unasim bi imamihim maka oleh sebab itu belajar dalam batin kita untuk sami'na wa ata'na mengikuti mendengarkan apa yang menjadi petunjuk guru guru pun mengikuti petunjuk Rasulullah SAW Rasulullah mengikuti petunjuk Allah maka ikuti lapalnya sama-sama dengan hati yang bersih yang ikhlas Al-Quran sudah menyebutkan Innalladzina yubayi'unaka innama yubayi'un Sesungguhnya orang-orang yang berbeat kepada engkau dulu para sahabat hakikatnya bersumpah setianya kepada Allah. Maka Allah akan datangkan kemenangan dan pertolongan bagi orang yang berbeat. Allah ampuni dosa-dosa di masa lalunya. Allah bimbing, Allah berikan jalan-jalan kehidupan. Itulah janji Allah dalam surah Al-Fat bagi orang yang mau berbeat bersumpah setia ingin menjalankan seluruh perintah-perintah Allah wajib dan sunat, ingin meninggalkan larangan Allah yang haram maupun yang makruh. Itulah itikad dalam hati kita. Lapakan sama-sama ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bi syekh akbar muhammad fathur rahman imama wa mursida wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallallahu wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah Allah. jamaah tolong jawab jamaah sekalian siap samina wa ata'na siap menjalankan perintah-perintah Allah siap menjauhi larangan-larangan Allah Insya Allah Allah berikan kekuatan kepada kita sekalian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ja'alna hadina mahdiin. Gharar ya dhalim wa la mudirrin. barun rahimun jawadun karim. Ya Rab ampuni dosa-dosa kami. Ya Rab ampuni seluruh kezaliman-kezaliman kami dari mulai balik sampai hari ini ya Rab Ya Rob ampuni dosa orang tua kami, ibu dan bapa kami. Ampuni keluarga kami, ampuni saudara-saudara kami, ampuni umat ini seluruhnya ya Rob. Ya Rob, pastikan setiap langkah-langkah kami ada dalam hidayah dan petunjukmu. Pastikan setiap melangkah aktivitas ada dalam ridhamu ya Rob. Ya Rob, bimbing kami untuk mengisi lembaran-lembaran yang terakhir dalam menjalankan ketaatan dan ketakwaan. Ya Rob, satu saat engkau akan jemput kami ya Rob. Jadikan kematian kami nanti kematian husnul khatimah. Mampukan lisan dan hati kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya Rob, jangan jadikan kematian kami nanti kematian suhul khatimah. Ya Rob, bersihkan hati kami Ya Rob bimbing hati kami Jadikan hati kami seperti hati para nabi dan para wali-wali Hati yang selalu mengingat Hati yang selalu zikir kepadamu Hati yang tumbuh kecintaan dan kerinduan kepadamu Ya Rob Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana wasi' alaina arzaqana fi dunyana wala tahjubna biha an ukhrana ya Rob berikan kami karugerahi kami rizki yang luas dalam kehidupan kami ya Rabb bukakan keberkahan pintu langit dan bumi bagi kami Allahumma ja'alha fi aidina wa taj'alha fi qulubina ya Rabb jadikan rezeki yang luas yang barokah untuk bekal ibadah dan dakwah kami ya Rabb keluarkan kecintaan dunia dari hati kami Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ya Rabb kami berkumpul di sini kumpulkan kami nanti di alam kubur kumpulkan kami nanti di mahsyar kumpulkan kami nanti di surgamu beserta para nabi, sidikin suhada salihin dan keluarga-keluarga kami.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 Jemaah sekalian, bahagia bagi jamaah baru dan jamaah lama Allah kumpulkan dalam tarekatnya Rasul. Tarekat inilah tarekat yang digunakan oleh para nabi dan para rasul dan tarekat hak mutabaroh ini tidak akan pernah sirna dalam kehidupan ini sampai hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam bimbingan dan Allah kuatkan keimanan kita sampai kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.